Kita berkumpul ini untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita yaitu salatul maghrib kemudian dilanjutkan untuk sedikit bersama-sama mengkaji belajar salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dengan ilmu tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikannya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam sebuah ayat yang kita hafal di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil bacalah Al-Qur'an dengan benar dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabatnya. Dan pada waktu itu ilmu tajwid belum seperti sekarang yang ada ini. Pada waktu itu belum ada yang namanya pelajaran tajwid. Belum ada pelajaran makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf atau sifat-sifat dari huruf-huruf belum ada. Namun dengan semakin tersebarnya agama Islam ke penjuru pelosok dunia, maka untuk menjaga Al-Quranul Karim Para ulama mulai Meneliti Menyusun Sifat-sifat Kira'ah tata cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quranul Karim. Kalau para sahabat dulu tidak perlu belajar karena memang mereka adalah bangsa Arab asli, bangsa Arab yang asli. Ya. Kalau belajar, kalau mengucapkan satu huruf maka pengucapan itu pasti benar. Toh demikian pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan mereka untuk belajar membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, Istaqra'ul Quran min Abdullah ibn Mas'udin wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab Ambillah bacaan Al-Quran, pelajarilah bacaan Al-Quran dari sahabat-sahabat yang terkemuka di dalam membaca Al-Quran Al Karim. Walaupun mereka orang Arab, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk belajar membaca Al-Quran Al Karim. Walaupun mereka orang Arab. Kepada beberapa sahabat yang memang mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lainnya di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud Salim Maula Abi Hudzaifah Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat Rasulullah yang lainnya yang memiliki kemampuan di dalam membaca al quran Al Karim. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit Al-Ansari dan beberapa sahabat yang yang lainnya. untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala warattilil qur'ana tartila Pada kesempatan ini kita akan belajar membaca Al-Qur'anul Karim dan akan kita pilihkan tema pada malam hari ini yaitu Bagaimana kita bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar? Karena surat ini adalah surat yang wajib kita baca pada salat-salat kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salah seorang hamba apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena ini selalu terulang dalam sholat-sholat kita, maka sangat perlu bagi kita untuk kemudian bagaimana kita bisa agar kualitas ibadah sholat kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba kembali untuk mengulang ya untuk mengulang bagaimana agar Al-Qur'an ini Al-Fatihah ini bisa dibaca dengan dengan baik dan dan benar kita mulai dari ayat yang pertama dari sebelum kita masuk dalam membaca Al-Qur'anul Karim kita akan membaca ta'awudz dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوة. Nanti kita akan apabila memang sangat dibutuhkan kita akan mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid. Namun pada kesempatan ini kita ingin mendengar ya bagaimanakah bacaan kita sebenarnya. Sekali lagi ya eh, akan kita berikan sedikit dasar bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar Harokat ada tiga macam. Yang pertama adalah fathah a, kemudian kasroh i dan goma u. Ya, fathah dengan membuka mulut kita. Kita baca a, a, a. a. Ya. Tidak sekedar a. Ini ini tidak membuka. A. Ini kurang membukanya. Jadi membuka. A. A. A. Ya. Bagaimana bisa diketahui membuka? Ya. Untuk harokat itu kita ini memiliki yang namanya al-fak al-ulya was-sufla. Kita memiliki yang namanya rahang atas dan rahang bawah. Ya. Maka rahang yang bawah yang bergerak ini kita kita jauhkan. Ya. Tidak a, tidak a, a seperti ini. A, tapi A dibuka. Dijauhkan antara rahang bawah dengan rahang atasnya. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Tidak A, tidak terlalu membuka ataupun tidak membuka sama sekali seperti ini. A. Ini kurang, ya. Kita baca A. A. A. I. I. I. Untuk kasroh caranya adalah ya tengah lidah diangkat ke atas tengah lidah kita kemudian rahang bawahnya agak sedikit diturunkan kita baca i i, i. bukan ke arah samping ya bukan i ya bukan seperti ini i tapi ke bawah i i, i. i. ya jadi nanti kalau membaca tidak tidak ada bacaan e ya ya tidak ada bacaan e Ya. Di lughatul Arabiyah tidak ada atau di dalam bacaan Al-Qur'an kita riwayat Hafiz an Asim tidak ada bacaan e kecuali di satu tempat saja. Ya, semuanya dibaca i bukan e. Tidak ada bacaan e. Untuk kasrah tidak dibaca dengan e. Kita baca i. I. i. Caranya dengan apa tadi? Menaikkan tengah lidah ke langit-langit, kemudian rahang bawah di, diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah bomma. Kita baca u. Bibir dihimpun ke depan. U. Lagi u. U. A i u. Ini harus dimajukan. Eh, bapak-bapak, ya. Karena kalau tidak dimajukan, nanti akan muncul suara o. O. Ini adalah salah. Ya. Tapi benar-benar maju ke ke depan. U. U. Ya. A i u. Ya. Ini salah satu dasar di dalam bagaimana bacaan Al-Qur'an kita ini akan akan baik dan benar, ya. Ini adalah satu dasar yang harus kita pedomani di dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga tidak ada e, tidak ada e atau tidak ada o. Ya. A I U. Kita baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sekali lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada kelafat a'udzu ya. Ya. A'udzu coba perhatikan di layar. A'udzu. Untuk ain, antum perhatikan. Di situ ada huruf ain, ya. Ain itu makrotnya di tengah tenggorokan. Coba kita baca au sambil di bibirnya dihembus ke depan. Au. Au. Kemudian ada zal, zu. Zu. Zu. Zal makhrajnya adalah ujung lidah ya dengan ujung gigi seri atas. Coba ditempelkan ujung lidahnya dengan gigi seri atasnya, ya. Zu. Zu. Ya. Karena ada sebagian dari kita yang membaca zal itu tidak dengan ditempelkan ujung lidahnya. Akhirnya dibaca zu. Ya. Makanya ada yang ada yang bilang ustaz jadi ustaz, ya kan? Ustaz. Ya, ustaz. Hafiz jadi hafiz. Ini karena apa? Karena ujung lidahnya tidak ditempelkan di ujung gigi seri atas. Kita baca a'udzu. Ayo. A'udzu. Billahi billahi minasy syaitani shaytani Ash-shaytani Ash-shaytani Huruf shin itu makhrajnya di tengah lidah. Sya, coba sya. Sya. Shi. Shu. Bash. Minasyaitani. Minasyaitani. Ya. Ar-rajimi. Ar-rajimi. Kita ulangi dari lafaz yang ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjutkan pada masuk pada ayat pertama dari surah Al-Fatihah Yaitu lafad basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Kita Baca Perkata Bismillahi. Bismillahi. Tidak boleh dibaca bis ya. Bismillahi, nggak boleh ya. Tapi harus dibaca dengan bacaan kasroh seperti yang tadi kita sampaikan ya. Bismillahi. Bismillahi. Hi. Hi. Hi. Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Perhatikan di situ ada huruf ra. Huruf ra itu huruf ra itu makhrajnya di ujung lidah di ujung lidah dengan gusi. Ya setidaknya hampir mirip dengan huruf huruf R. Ya. Setidaknya mirip dengan huruf R. Cuman huruf ra ini kalau menurut para ahli tajwid itu tidak bisa dibaca terlalu banyak getarannya. Ya. Huruf ra ini tidak bisa dibaca dengan ro. Nah, ini adalah ada kesalahan dalam membacanya. Ya. Tetapi sedikit aja getarannya. Ro, coba Ro. Jangan sampai ro ya. Harus digetarkan tetapi tidak boleh banyak. Ya, kita baca ro. Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahmani ar Nah, setelah ro ada huruf ha. Huruf H ini makhluknya ada di tengah tenggorokan. Suaranya bersih. Tidak ada serak-seraknya. Ya. h coba. h, h, h, Hi. Hi. Kalau masih ada khi, nah ini perlu di, di dilatih lagi. Sekali lagi. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Apa sih? Bah. Ini ini masih belum tepat, belum tepat di makhrajnya huruf H, ya. Rah ar-Rahmani. Coba. Ar Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ya. Ar-Rahimi. Ya. Ar-Rahimi. Ya. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Kita gabungkan dulu. ar ar Rahimi. Ya. Kita kembali pada basmalah tadi. Dan ukuran dari panjang di sini ada yang dinamakan huruf mad ya. Antum perhatikan pada tadi bacaan-bacaan panjang tadi tidak boleh dipanjangkan melebihi dari dua harokat. Dua harokat itu sepanjang apa? Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan. Tidak boleh dipanjang-panjangkan huruf matnya. Contohnya dipanjang-panjangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi kita memanjangkan lam pada lafzul jalalah ya. Kita memanjangkan lam pada lafzul jalalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu bentuk kesalahan yaitu dengan memanjangkan huruf mat melebihi dari ukurannya. Ya. Secara makna, secara arti tidak berubah. Tetapi secara hukum tajwid, ya, cara membaca yang diajarkan dari generasi ke generasi bukan seperti itu cara membacanya. Tetapi dengan dua harokat sebagaimana yang tadi dicontohkan. Tahu ulangi lagi. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kita masuk ayat berikutnya الحمد لله رب العالمين lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan pada alhamdu. Ya. Coba kita baca, kita baca satu persatu lafadznya. Alhamdu. Coba. Alhamdu. Membacanya seperti itu. Tidak boleh lamnya itu al itu dipantulkan suaranya. Alhamdu ini adalah satu bentuk kesalahan. Ya alhamdu ini adalah salah. Ya. Yang benar adalah alhamdu. Coba. Alhamdu. Bagaimana agar lamnya ini tidak mantul, ya, tidak terpantul? Caranya adalah ya. Lam, lam itu makrotnya adalah makrotnya lam adalah ujung lidah, tepi lidah bagian depan kalau saya ibaratkan tangan saya itu ya menurut salah satu ahli tajwid yaitu Al Imam Ibnul Jazari ya Al Imam Ibnul Jazari itu adalah guru salah satu guru dari guru-guru kita di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi riwayat Al-Qur'an kita ini, riwayat Al-Qur'an yang kita terima ini itu asalnya dari guru ke guru sampai ke ke ulama, ke salah satu alim yang namanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Kata beliau, makhraj lam itu adalah tepi lidah bagian depan hingga ujungnya ya dengan gusi gigi seri, gigi taring dan gigi geraham muka. Itu ya. Bisa difahami Ya. Kita baca. La, coba. La. Li. Li. Lu. Lu. bel Al. Al. Alhamdu. Ya. Jangan tidak dibaca alhamdu, ya. Tidak tergesa-gesa ketika kita memindah makhraj lam ke huruf ha. Ya. Sekali lagi kita ulangi. Alhamdu ya. Alhamdu. Kemudian pada mim. Alhamdu. Alhamdu. Di situ ada mim sukun. Mim itu makrotnya bibir ketemu bibir. Nah, pada alhamdu ini mimnya dibaca dengan ilhar, dibaca dengan jelas artinya tidak didengungkan. Maka tidak boleh kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Mimnya tidak boleh didengungkan dan ditahan karena apa? Karena dalam keadaan ini mim itu hukumnya adalah ilhar, dibaca dengan jelas, tidak didengungkan. Ya. Kemudian huruf dal. Kita baca du, coba Du. Du. du, Ya. Be sebagian orang Indonesia membaca dal ini mirip dengan huruf D. Ya, dengan huruf D. Ini ada kesalahan. Huruf D dan huruf dal itu berbeda makrotnya. Kalau huruf dal itu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Kalau saya ibaratkan kuku saya ini adalah gigi, maka lidahnya itu mengenai atasnya gigi pas. Ya. Atasnya gigi, pangkal giginya, akar dari giginya. Akar gigi kita nggak kelihatan. Jadi atasnya sedikit dari gigi kita yang yang tampak ini. Kita baca da, coba. Da. Da. da. Di. Di. Di. Di. Du. Du. Bad. Bad. Bad. Bad. Kalau huruf D Dadidu du coba. Da Bade. Itu adalah huruf huruf D. Ya. Huruf D Insya Allah huruf dal ini tidak ada dalam bahasa kita. Ya, adanya huruf huruf D. Sepeda, kuda, kepada, bunda, semuanya pakai huruf D, bukan pakai huruf dal. Ya. Nah, kita harus membedakan antara huruf dal dan dengan huruf huruf D. Kita baca. Alhamdu, ayat. Alhamdu. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kita ulangi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Perhatikan pada Rabbil di situ ada lam ya, ingat jangan dipantulkan ya. Rabbil alamin. ulangi, kita gabung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kita masuk ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Tadi sudah ada pada bacaan basmalah. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين مالك يوم الدين Perhatikan pada kata ma maliki. Di sana ada huruf huruf kaf. Huruf kaf ini ada perbedaan dengan huruf K, huruf K Indonesia. Huruf kaf dalam Al-Quranul Karim atau kaf dalam bahasa Arab itu memiliki sifat yang namanya ada hamis. Hamis itu ada sedikit mungkin desis ya, ada desisannya sedikit yaitu mengalirkan nafasnya. Kita baca ka ka ki ku bak bak ya maliki Bukan dibaca Maliki, bukan Maliki, ya. Tapi ada sedikit desis di dalam huruf kaf, ya. Bukan Maliki Yaumiddin. Ini ada kurangnya, ada kurangnya. Ya. Kita baca Maliki. Maliki. Ya. Lanjutnya yaumi. yaumi. Di situ ada huruf ya, wawu sukun dan mim. Ketika kita membaca wawu sukun, yau di situ ada huruf wawu setelah ya. Yaumi coba yaumi. Bibir kita kita himpun ke depan. Ya. Tidak yaumi tanpa bibirnya maju. Yaumi bisa, tetapi ini kurang sem kurang sempurna. Kita baca yaumi coba. Yaumi. Bibirnya maju. Yaumi. Yaumi. Yaumi. Yaumi. Ke depan ya, bibirnya ke depan. Yaumi. Yaumi. Yaumiddin. Kalau tidak maju, nanti dikhawatirkan suaranya bukan yau, tapi yau. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Bisa biasa seperti itu. Maliki yaumiddin. Ini salah ya. Ini ada kesalahan di dalam membacanya. Kita baca sekali lagi. Yaumiddin. Ayo. Yaumiddin. Kita baca secara sempurna. مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين Kita beralih pada ayat berikutnya إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Ya, perhatikan sekali lagi ya. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka Sekali lagi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita perjelas pada masing-masing kalimah. na'budu di situ ada huruf ya yang bertasydid. Ya. Kita tadi sampaikan makhraj huruf ya adalah di tengah lidah dengan langit-langit. Ya. Di situ ada hukum yang namanya naber. Naber itu suaranya agak diangkat sedikit. Iya Iyaka coba. Iya Iyaka. Jadi agak sedikit naik suaranya. Iya Iyaka coba. Iyaka. Bukan dibaca dengan huruf mat. I iyaka. Ya. Kalau iyaka itu ya. Kalau iyaka itu hurufnya jadi apa? Jadi di situ ada ada semacam uh, ada sukunnya ya i Iyaka Ya, ada matnya bukan tasydid, ya. Kita baca sekali lagi. iyaka coba. iyaka Agak sedikit. Jadi suaranya itu ada agak sedikit dinaikkan, ya, dinaikkan suaranya. iyaka ya. iyaka Ya. Sekali lagi. Na'budu coba. Na'budu. Na'budu. Na'budu. Ingat ya, itu ada huruf ain. Huruf ain bi, berbeda dengan huruf hamzah. Kalau hamzah seperti ini, na'budu itu hamzah. Kalau huruf ain huruf ain ada ada seperti suara yang yang mengalir ya. Na'budu coba Na'budu. Na'budu. budu, Ya, seperti itu. Sekali lagi. Iyaka na'budu. Ayo. Iyaka na'budu. Wa iyaka Ayo. وإياك وإياك نستعين نستعين نستعين وإياك نستعين Sekali lagi kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. pada iyyaka panjangnya tidak boleh kita panjangkan melebihi dari dari ukurannya. Contohnya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tidak boleh. Atau dipanjangkan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah memanjangkan pada tempat yang tidak seharusnya. Kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. اهدنا الصراط المستقيم ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Perhatikan. Ihdina ya. Ihdina. Ihdina. Ihdina. As-sirata As-sirata Kita baca So So itu makrotnya adalah Sod Sod itu satu makhraj dengan huruf sin. Ya. Jadi kalau kita ingin membaca huruf sod dengan benar kita pelajari dulu huruf yang yang satu makhraj dengan dengan huruf sod. Sin dan sod itu satu makhraj. Makhrajnya di mana? Makhrajnya adalah ujung lidah, ujung lidah kita ini yang paling ujungnya dengan permukaan gigi seri bawah dari dalam. Ya. Coba antum letakkan dulu lidahnya dengan gigi seri bawah. Jadi gini ya. Bagian dalam. Jadi posisi lidahnya seperti ini. Kita tempelkan, coba tempelkan dulu. Mirip dengan huruf S. Mirip dengan huruf S. S ya. Kita baca sa ya? sa, sa si, si su, su bas ini huruf sin. Kalau huruf sod ini memiliki sifat tambahan dibandingkan dengan huruf huruf sin, berbeda sifatnya. Huruf sod ini ada tebalnya. Ya. Coba posisi lidahnya tetap sama dengan huruf sin coba. Sa. Fo. Jadi ubah. Ujung lidahnya harus sama dengan posisinya sin. Ujungnya sama. Yang membedakan adalah lidah bagian apa? Belakangnya, lidahnya itu naik. Ya. Coba kalau kita baca aja, Pak. A. A. O. O. Lidah bagian belakangnya bagaimana? Naik ya. Rasakan coba. A. Kalau A dia tipis bacaannya, dia posisi lidahnya seperti ini, turun. Kalau O kita baca coba O lidahnya bagian belakangnya naik. Demikian juga dengan dengan sod. Kita baca sa sa sa, so so Jangan diubah. Posisi lidahnya jangan diubah. Jangan sampai membaca so dengan dengan sho. Ya, ini salah. Sho, ini salah. Ini bukan ujung lidah tetapi tengah lidah. Ya. Kita baca sa so so sa so ujungnya sama ya ujungnya jangan sampai berubah sa so lagi jangan dibaca si nanti sama dengan sin sui so so Ya, sudah masuk waktu Isya. Ya, kita selesaikan satu ayat lagi. Ihdinash siratal mustaqim. mustaqim. Ya. Kita sampai pada ayat ihdinash siratal mustaqim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim e, untuk tidak lupa diulang-ulang di rumah dan diamalkan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.